bisa hadir dalam salah satu taman dari taman-taman surga Allah yaitu majelis ilmu dan pada kesempatan sore hari ini karumah atau kajian rutin muslimah akan diisi oleh beliau Al Ustadz Ahmad MZ Hafidhullah Ta'ala yang akan membahas dengan tema nasihat linisa dengan kita perujukan nasihat linisa.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 Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari yang cukup cerah ini Allah masih mempertemukan kita di salah satu rumahnya di salah satu tempat yang Allah cintai, paling Allah cintai itu Masjid Punggung Raya. Dalam kajian karumah Mudah-mudahan majlis kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dinilai sebagai ungkapan syukur kita, dinilai sebagai amal ibadah kita dan semoga membawakan keberkahan dan kemanfaat bagi kita dan kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. <clears throat> Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, para keluarga, para sahabat, utamanya al-khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, segenap ulama ahlus sunnah dan seluruh umat Islam yang berkenan mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga sebelum akhir zaman tiba. Insyaallah taala sore hari ini kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Nasihatil Nisa tulisan Syekh Ummu Abdullah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahallahu taala. Mudah-mudahan memberikan faedah dan keberkahan bagi kita semuanya. <clears throat> Sore hari ini bab An-Namimah ini pasal atau poin keempat pada bab min afatil lisan. Sudah siap belum ini? Di atas. Hah? Baik. Kita lanjut an-namimah والنميمة هي نقل كلام قوم إلى قوم على جهة jihatil بينهم apa itu namimah yaitu menyampaikan informasi atau berita tentang seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok yang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan di antara mereka bikin ribut bikin masalah ya bikin ketegangan bikin persoalan di antara mereka jadi niatnya itu kalau menyampaikan info yang baik-baik dan seterusnya dari satu orang ke orang lain, dari satu kelompok ke kelompok lain dengan niat baik, hmm, ini malah baik namanya informasi, berita yang sahih, berita yang benar untuk saling tukar. Tapi ini niatnya menyampaikan informasi tentang seseorang baik itu berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan ya atau kondisi seseorang kepada orang lain atau kelompok lain dengan niat memang bikin persoalan. وقد ذم الله عز وجل من كان متصفا بهذه الخصلة Allah Subhanahu wa taala mencela habis orang yang mempunyai sifat seperti ini punya karakter seperti ini. Suka apa? Suka mengadu domba, suka bikin persoalan, suka membuat ya kerusakan di tengah-tengah umat. wa naha 'anil istima'i li kalami di samping mencela pelakunya Allah juga melarang kita mendengar ucapan orang yang memang suka membuat propaganda, provokasi, mengadu domba. Faqal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai 12. Wala tuti' kull halafin mahin. Dan janganlah kalian ikuti, jangan kalian patuhi setiap orang yang suka bersumpah. Lagi suka menghina هماز مشاء binamim suka mencela, suka mencaci ya yang suka kesana kemari masya binamim dengan membawa berita untuk tujuan adu domba manna'il lil khairi mu'tadin asim suka menghalangi kebaikan mencegah perbuatan yang baik mu'tadin melampaui batas kezalimannya asim sang pendosa kita dilarang bergaul mendengar orang-orang seperti ini wa qauluhu masya'im bin namim firman Allah Subhanahu wa taala yang suka jalan ke sana kemari dengan membawa berita untuk tujuan adu domba provokasi propaganda ay yamshi bin namimati bainan nas jalan ke sana kemari ya nukil berita sana berita sini omongan fulan omongan fulana sampaikan ke sana kemari dengan tujuan untuk provokasi tujuan untuk memecah belah tujuan untuk bikin persoalan dan merusak umat wa yuharrishu bainahum memecah belah wa yahmizu kama fi tafsir Ibn Katsir dan juga mereka suka mencela. Di sini ngomong baik-baik ya dengan orang yang diajak omong, puji habis, tapi dia menjelekkan orang lain. Begitu giliran sama yang dijelekkan tadi dia ban yang satu, ah dia puji habis nih orang. Sementara tadi yang tidak ada dicela habis. Begitu kira-kira. Nah, realita pada zaman saat ini atau zaman kita ini kalimat berjalan ke sana kemari tidak mesti dalam bentuk fisik. Artinya jalan dari satu kos ke kos lain, jalan dari satu kampus kampus lain, jalan dari satu tempat arisan ke arisan lain, dari satu rumah ke rumah lain. Tidak mesti begitu. Bisa jadi dia di dalam rumah, bisa jadi dia di dalam kamar. Kunci kamar, kunci rapat, tidak kemana-mana. Tapi sesungguhnya dia masyain binamib. Bagaimana caranya? Dia melalang buana, menjelajah di dunia maya lewat media sosial. Eh, mungkin dia rekam itu temennya tadi ngomong, lalu dipotong, diedit, dikirim ke orang lain nih coba lihat dengarkan nih atau lihat videonya nih lihat ya kan parah kan dia nggak betul kan dia padahal dia ustadz nih padahal dia toko padahal dia selama ini kelihatan baik coba lihat nih omongannya nih wow wow yang dengar langsung oh, iya nih nggak betul ini begini begini begitu iya yang satunya ngedit video ngedit rekaman MP3 ya lalu disebar ke sana kemari lewat WA, Instagram, entah apa namanya saya nggak paham banyak banget. Iya. Dengan tujuan apa? Memecah belah umat, tujuan menjelekkan, merusak umat ini dan itu nyata ada. Jadi berjalan ini kalau zaman Nabi memang belum ada media seperti sekarang. Bisa jadi memang. Dan sekarang pun bisa orang kadang-kadang kesana kemari ngomong ini, ngomongin itu dan satu. Kalau sekarang lebih canggih lagi, duduk manis di rumah, tapi bisa mengacau balukan umat di seluruh dunia. Gara-gara editing dia, hasil karya, mungkin hmm, tulisan juga demikian, hanya difoto lalu dikirim atau dinukil sebagian dan seterusnya. Hati-hati, keliru dia. Yang lain kadang-kadang juga begitu sembrono banget yang nerima berita langsung percaya langsung fonis oh begini betul memang selama ini saya begini begitu naudzubillah min dalik akhirnya yang terjadi kerusakan umat menjadi diadu domba tanpa sadar yang satunya memang ada syaitan di situ ingin tahrish membuat kekacauan di tengah-tengah umat ya yang satunya gampang emosi gampang nerima berita padahal kalau ada berita hendaknya kita ya mengecek dahulu kebenarannya. Dicek dan recek bahkan dicek diulang-ulang. Tabayyun, tasabbut. Ini yang juga kadang-kadang kita terlalu cepat menerima berita. Ya. Ada berita kita dapat info aja, mungkin di media sosial nggak tahu dari mana sumbernya nggak jelas yang ngirim nggak jelas begitu dapat info langsung kita share langsung kita sebar yang nerima juga begitu langsung dipercaya ini terjadi padahal umat Islam sudah diminta jangan suka menyampaikan setiap ucapan yang kamu dengar kan begitu bagi orang yang menyampaikan berita, jangan asal nukil, jangan asal dengar lalu disampaikan. Setiap yang ia dengar disampaikan keliru, pilih dulu. Kalau ini benar apa salah? Kalau benar lihat lagi. Ya, kira-kira bermanfaat atau tidak. Oh, bermanfaat, tapi lihat kondisi, pas atau tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Lihat kita ini kadang-kadang sebagian Masya Allah dan itu terjadi terjadi di antara kaum muslimin bahkan yang secara fisik lahiriah dia menisbatkan dirinya berafiliasi kepada pengajian-pengajian sunnah yang kita perhatinkan. Di antara orang yang sudah rajin tekun untuk menghadiri pengajian-pengajian sunnah, tapi dia tidak sadar ketika menerima berita, ketika melihat peristiwa langsung kirim. Yang nerima juga demikian, langsung kirim tanpa di ya, cek dahulu. Lalu dikirim ke sembarang orang juga tanpa pikiran, tanpa pertimbangan. Atau kadang-kadang kita terima dari entah siapa yang ngirim tahu-tahu jedul ya, apa jedul muncul ya di HP kita ada berita langsung diekspos langsung gini padahal keliru akhirnya menyesal semuanya. Kalau sudah terlanjur semuanya saling tersinggung. Ya, syaitan ketawa ke TV, nih berhasil dia. Apalagi dalam kondisi umat yang penuh fitnah seperti akhir-akhir ini. Hendaknya kita bersabar Hendaknya kita kembali kepada ilmu Hendaknya kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu SWT Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beristighfar ya, Mohon bimbingan, mohon taufik Mohon diselamatkan oleh Allah Subhanahu SWT Luar biasa sekarang ini fitnahnya khususnya akhwat jangan sampai antunna anti yang selama ini mestinya seorang muslimah yang salihah itu di rumah duduk manis tidak kemana-kemana betul memang fisiknya di situ tapi ternyata provokator tingkat apa dunia ya, bikin macam-macam ternyata lihai dia hati-hati begitu dicari <laughs> menghilang oh ya itulah dia asli itu uh, provokator hati-hati ya hati-hati seperti itu apa sih niatnya kalau bukan untuk provokasi apa niatnya kalau bukan untuk adu domba ada hasad ada kebencian Allahu a'lam bissawab Nauzubillah min dzalik ini ya hati-hati akhwat ya yang saya hormati yang saya muliakan mohon apalagi dunia kita memang dunia kadang-kadang kita lupa diri saking asiknya di dunia maya lupa kalau kita ini di dunia nyata ya kadang-kadang kita lupakan ini kaidah kaidah ajaran Islam kita lupakan yang setiap hari kita baca setiap hari dikaji setiap hari diingatkan oleh para guru para kiai para ustadz mungkin lewat bukunya lewat ceramahnya lewat <clears throat> macam-macam apa gunanya kita punya grup WA banyak, grup Instagram, grup tweet apa macam-macam Twitternya. Isinya nasihat dan saya kadang-kadang maaf bukan berarti kita menolak nasihat. Kalau ada tahu-tahu kita dimasukkan ke grup, hampir semua anggota grup kasih nasihat. Loh, nasihatnya untuk siapa ini? Setiap hari semua kirim nasihat. Kadang-kadang nggak jelas dari mana diambil. Ini semuanya sok merasa hebat. Ini kekeliruan kita. Sehingga apa? Kadang-kadang kita lupa diri sehingga bisa jadi terjebak ke dalam apa tadi larangan Allah Subhanahu wa taala hammazim masya'im binamim hati-hati ya meskipun anti antunna anda tidak jalan ke sana kemari tapi jari lentik anti itu ya yang begitu lincahnya memainkan tuts-tuts tombol kecil sehingga sesungguhnya Anda sudah berlari ke sana kemari dengan sangat dahsyatnya menjelajah ke seluruh dunia maya. Semua orang bisa melihat dan mendengarnya. Ya hati-hati, hati-hati. Wan namimatu min kaba'iriz dzunub. An-namimah adu domba, provokasi termasuk min kaba'iriz dzunub dosa besar fa sahihaini an ibni abbasin di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suatu kali marra Rasulullah sallallahu eh, maaf Ar-Rasul Rasul apa Rasulillah Kok ada lamnya di sini marra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qabrain. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqal lalu beliau bersabda, tentu beliau tahu karena diberitahu ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda beliau? Innahuma liyu'adzaban sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kabirin. Padahal dua orang ini diazab bukan karena sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, sesungguhnya demikian. Sepintas pekerjaan, perbuatan yang menjadi sebab dia diadab itu sebenarnya bukan sesuatu yang berat, yang besar, yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Bala, tetapi innahu kabir, dosanya gede. Amalannya itu sepintas sepele, sepintas ya biasa, kebiasaan orang banyak. Orang anggapnya itu biasa-biasa aja memang begitu di masyarakat kita sudah hampir semua orang begitu. Jadi dianggap sepele, dianggap kecil. Tetapi bala innahu kabirun. Tetapi sesungguhnya itu dosanya gede. Amalannya kecil, sepintas kelihatannya mudah disepelein orang, tetapi ternyata naudzubillah min dzalik gede banget nih dosanya. Amma ahaduhuma yang satu nih sebabnya fakana yamshi bin namimah. Nah ini dia. Tukang provokasi alias provokator. Kalau perempuan ya provokator wati mungkin <laughs> begitu. ya. Suka adu domba, ya. Tadi dan ingat adu domba zaman sekarang tidak mesti Anda jalan-jalan secara fisik, tapi Anda jalan-jalan di dunia maya. Wa ammal akharu sedangkan yang satunya fakana la yastatiru min baulih ketika dia buang air kecil biasa tidak disucikan artinya tidak di e, istinja tidak di apa bersihkan dan itu kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita ternyata masih banyak yang seperti itu ya betul itu coba sesekali pergi ke sana kemari ke kampung-kampung ke desa-desa itu kadang-kadang begitu lihat ya nggak usah ke kampung nih kota-kota kadang-kadang maaf sebagian sopir-sopir truk begitu kadang-kadang ya mingkir di jalan sudahlah di situ dia ya wa qauluhu wa may yu'adzabani fi kabir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat itu diadab bukan sesuatu perkara yang sebenarnya besar ai anna namimata wa adam tanazzufi min najasati al-bauli syai'ani saghiran apa maksudnya melakukan namimah, adu domba, provokasi, lalu tidak beristinja, tidak bersuci setelah buang air kecil, itu perkara yang kecil sebenarnya, perkara yang sepele, yang mudah dilakukan dan mudah ya untuk dihindari sebenarnya. Namimahnya lalu mudah dilakukan untuk istinjaknya. Sahula ijtinabuhuma, mudah dihindari walakin azabahum syadid tapi konsekuensi ya, dari pelanggaran ini amat sangat gede besar ya, yaitu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له satu kali kami bersama Hudzaifah lalu beliau ditanya inna rajulan kana yarfa'ul haditha ila Utsman faqala Hudzaifah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat Satu kali ada orang menyampaikan uh, berita kepada Hudzaifah sesungguhnya ada seseorang yang menyampaikan uh, berita ini dan itu mengadu kepada Osman. Maka Hudzaifah langsung memotong mengingatkan, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qattat" Tidak akan masuk surga qattat. Siapakah itu? Wa qawluhu qattatun yufassiruhuma fi riwayat Muslim. Kata qattat ditafsirkan dengan lafal yang ada di dalam riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Provokator, ya. Yeah. Ini ancaman keras sanksi yang akan diterima oleh setiap orang yang suka mengadu domba, suka mempropo, memprovokasi. Waqila innal qattat huwa alladhi yastami'u min haitsu la ya'lamu bih. Ada yang berpendapat qattat itu artinya eh, mendengarkan berita dari sumber yang tidak jelas. Ya. Summa yanqulu masami'ahu. Lalu dia sampaikan berita yang ia dengar hati-hati nih khususnya di WA di grup macam-macam sering kita dapat berita langsung di share nggak tahu dari mana ditanya ini sumbernya dari mana mas saya kadang begitu di share kan di grup saya tanya mas ini sumbernya dari mana nggak tahu eh. kami juga cuman uh, eh, copy paste. Iya Allah ya Rabbi. Wong kita ini sudah ngaji lama, jenggotnya sudah satu meter mungkin. <laughs> Tapi kadang-kadang lupa kita. Ya, makanya penting sekali akhwat khususnya ya untuk bersabar, untuk tersebut tabayyun sebelum menerima apalagi menyampaikan berita. Jadi kota tadi ada yang berpendapat suka mendengar berita dari sumber yang tidak jelas lalu menyampaikan berita tersebut. Wa nafyu dukhulil jannah anin namam di dalam hadis tadi redaksinya jelas, lafalnya jelas, kalimatnya jelas. La yadkhulul jannata qattat atau dalam riwayat Imam Muslim la yadkhulul jannata namam tidak akan masuk surga atau tidak masuk surga. Kalimatnya tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Penjelasannya adalah bahwa di dalam hadis ini orang yang suka melakukan provokasi tidak masuk surga. Wa kadza baqiyatu adillati al-wa'idi fiha syubhatun lil khawarij alladzina yukaffiruna man irtakaba maksiatan wa in kana muwahhidan. Nah, dalil di dalam hadis ini berisi penafian masuknya surga bagi orang yang melakukan provokasi. Begitu pula dalil-dalil yang berisi ancaman, sanksi bagi pelaku dosa besar menjadi subhat atau sesuatu yang keliru dipahami oleh orang-orang yang mempunyai pemahaman khawarij. Golongan khawarij memahami nas-nas dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang berisi ancaman sanksi yang berat bagi pelaku dosa besar secara apa adanya tanpa melihat dalil yang lain sehingga mereka yukaffiruna manirtakaba maksiyah mereka itu golongan khawarij menilai memfonis kafir bagi setiap pelaku dosa maksiat dosa besar Wa ingkana muwahidan meskipun pelaku dosa besar itu seorang muslim mukmin yang muwahid karena dia hanya melihat satu sisi, melihat dalil satu saja. Maka bagaimana menjelaskan syubhat kerancuan pemahaman orang-orang khawarij? Kalau ada orang pelaku dosa besar, oh kamu neraka ini. Orang bunuh neraka. Minum khamar, mencuri, berzina, eh, berjudi, pokoknya semua dosa besar yang ia lakukan maka difonis oleh orang-orang yang punya paham khawarij neraka. Mana dalil ini? Dalilnya ini jelas toh la yadkhulul jannata qattat, la yadkhulul jannata namam. Nanti ada hadisnya, la yadkhulul jannata qati'. Banyak tidak masuk surga. Orang yang memutus silaturahim tidak masuk surga begini begitu. Oh ini jelas kan? Kalimatnya jelas sehingga nggak bisa ditakwil-takwil lagi. Pokoknya tidak masuk surga. Mereka berkata begitu karena tidak melihat dalil-dalil yang lain. Maka untuk menyampaikan penjelasan kepada orang-orang yang punya paham seperti ini wa yujabu an hadhihi syubhah untuk menjawab kerancuan pemahaman ini ya biqaulillahi ta'ala yaitu diantaranya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yaitu dosa syirik yang dibawa mati syirik akbar dibawa mati wal billah tidak diampuni oleh Allah wa yaghfiru zalik tetapi Allah berkenan mengampuni selain dosa syirik akbar yang dibawa mati itu liman yasha bagi siapa yang dikehendakinya artinya apa ada kemungkinan diampuni meskipun bagi yang dikehendaki tidak mutlak kemudian tidak diampuni. Kan begitu. Sementara tadi bukan syirik, nam, namimah ya atau qati'atur rahim. Bukan bukan syirik. Demikian seandainya dibawa mati. Faja'ala adh tahta Allah jadikan dosa-dosa besar itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafaraha lahu jika Allah menghendaki, Allah ampuni dia. Wa insya'a azabah. Jika menghendaki, Allah akan menyiksanya. Jadi ada dua kemungkinan, tidak lalu secara otomatis semuanya disiksa apalagi dikafirkan. Tidak. Tentu biqadri dzambih sesuai dengan kadar ukuran dosa masing-masing. Summa ma'aluhu ilal jannah. Kalau dia seorang muslim wahid membawa mati dosa besar selain syirik akbar ada dua kemungkinan diampuni oleh Allah diazab oleh Allah seandainya dia diazab oleh Allah maka suatu kali nanti setelah selesai sanksi hukuman siksaan baginya sesuai dengan kadar dosa yang ia lakukan maka summa ma'aluhu ilal jannah hasil akhirnya toh akan kembali masuk surga siwa syirkil akbar kecuali dosa syirik akbar yang dibawa sampai mati na'udzubillahi min dzalik maka fa innahu yukhlidu sahibahu finnar na'udzubillahi min dzalik dosa syirik besar yang dibawa mati menjadi sebab pelakunya kekal di dalam neraka kita berlindung kepada Allah dari dosa seperti ini قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا bahwa Ubadah ibnu Samit salah seorang sahabat yang ikut perang Badar wa huwa ahadun nuqaba ilailatul aqabah salah seorang yang juga ikut bai'atul aqabah menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabi satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat itu berada bersama sekelompok sahabat beliau Bayi'uni Hendaknya kalian berbaiat kepadaku Ambil sumpah janji kepadaku Kata beliau Yang pertama Allah tushriku billahi syai'a Sumpah janji yang anda sampaikan yaitu jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Syai'an di situ dalam bentuk nakirah ya. Artinya apa? jangan menyekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Jangan jadikan siapapun dia, apapun dia menjadi sekutu bagi Allah. Meskipun dia malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus, waliullah, orang saleh, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Apalagi sekedar benda mati hewan, tumbuhan, atau manusia biasa. Jelas tidak boleh. Siapapun jangan dijadikan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syai'an berarti jangan sekali-kali berbuat syirik apapun kesyirikan itu. Kecil saja nggak boleh, apalagi yang gede. Baik yang lembut maupun yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, baik yang sedikit atau banyak, baik yang kecil maupun yang besar, syai'an. Jangan berbuat syirik, jangan menjadikan sesuatu siapapun dia menjadi sekutu bagi Allah. Demikian maknanya. Wala tasriqu. Yang kedua, jangan mencuri. Wala taznu. Yang ketiga, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum. Jangan membunuh anak-anak kalian wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum dan jangan melakukan kedustaan jangan berdusta ya, apalagi kemudian menebar fitnah berdusta menebar fitnah di tengah-tengah umat untuk merusak mencerai beraikan umat ini jangan wala ta'su fi ma'rufin dan jangan kalian uh, mencegah perbuatan yang ma'ruf faman wafa minkum barang siapa menunaikan sumpah janjinya fa'ajruhu 'ala Allah maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min zalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratun lah. Barang siapa melanggar salah satu di antara sumpah janjinya itu maka dia akan diazab di dunia. Kalau dia diazab, disiksa di dunia, maka itu sebagai kafarat tebusan baginya wa man asaba min dzalika syai'an tetapi barang siapa melanggar salah satu dari sumpah baiatnya itu summa satarahullahu lalu Allah tutupi tidak diketahui orang lain tidak disiksa tidak ditegakkan e, hukum had ya, tidak dihukum di dunia fahuwa ilallah maka urusannya terserah Allah insya'a afa kelak di akhirat kalau Allah berkehendak Allah ampuni wa insya'a aqabah tapi kalau tidak kalau Allah berkehendak pun Allah akan menyiksa dan menghukumnya <clears throat> fabayanahu ala dzalik maka kami pun mengambil sumpah janji setia di atas perkara-perkara itu tadi <clears throat> fa akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tahta masyiatillah di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dosa-dosa yang tadi berada di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah jika menghendaki Allah menyiksa, wa insya ghafaralah jika menghendaki Allah mengampuninya. Artinya kalimat la yadkhulul jannata qatatun la yadkhulul jannata namamun tidak dipahami secara letterleks mutlak tetapi ada penjelasan lainnya. Ya. Ada penjelasan lainnya bahwasanya tentu dia mesti ya kalaupun tidak diampuni oleh Allah, dia mesti menjalani siksaan yang berat karena dia dosa besar. Baru nanti setelah selesai sanksi hukumannya akan dikeluarkan lalu masuk ke dalam surga dengan catatan dia seorang muslim yang muwahhid tidak berbuat syirik akbar di bawah mati. وأدلة الوعيد التي فيها النفي دخول الجنة عن الموحد إذا ارتكب كبيرة تحمل على أن فيها حظا Jadi dalil-dalil ancaman bagi pelaku dosa besar pelaku dosa besar sementara dia seorang muslim wahid ya bahwa diancam tidak masuk surga ada kemungkinan bahwa kalimat itu ya ada yang dibuang ya kalau lengkapnya injazahu ya kalau dia membolehkan jadi dia menghalalkan perbuatan dosa besar itu ya au annahu la yadkhulul jannata dukhulan Jadi kalau pelaku dosa besar itu menganggap dosa yang ia kerjakan itu halal, ah itu beda. Berarti hukumnya bakal kafir karena menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau dia pelaku dosa besar itu dalam kondisi meyakini bahwasanya dosa besar yang ia lakukan itu ya dosa, haram, dosa besar, cuman dia karena hawa nafsu, karena tidak kuasa, karena tidak mampu, karena mungkin khilaf, karena mungkin lupa, karena mungkin ya macam-macam alasan. Maka ini yang dimaksud tadi, kemungkinan kedua Au annahu la yadkhulul jannata dukhulan awaliyan. Dia tidak masuk surga sejak awal. Apa artinya? Ya. Artinya dia diazab dulu. yu'adzabu biqadri bihi disiksa dahulu sesuai dengan kadar dosa yang ia lakukan. Illa an ya'fallahu anhu kecuali memang Allah mengampuni karena tadi ada. Liman yasha kalau dia termasuk orang yang beruntung diampuni oleh Allah beres. Kalau tidak ya disiksa dahulu. Summa ma'aluhu ilal jannah. Lalu akhirnya nanti dia akan masuk surga meskipun nunggu sekian lama nggak tahu berapa lama. Au atau idza kana mustahilan fa innahu bistihlalihi yakunu mukadziban linnassi sawa'un fa'alahu am lam yaf'alhu. Nah, ini dia. Kalau dia itu menganggap halal perbuatan dosa besar itu ini urusannya beda. Ya. Maka dia telah mendustakan nas. Mendustakan nas Al-Qur'an maupun hadis. Dia tidak percayai. Nah, meskipun dia melakukan dosa besar atau tidak, kalau dia mengatakan dosa besar itu nggak apa-apa ya misalnya judi itu haram menurut Islam tapi dia mengatakan onda oh, katanya meskipun dia tidak berjudi tapi meyakini bahwa judi tidak haram ah dia mendustakan agama mendustakan apa ya bagian ajaran agama jelas orang seperti ini tidak akan masuk surga wajah an ba'dis salaf sebagian orang-orang saleh zaman dahulu berpendapat anna adillatul wa'idi tamurru kama ja'at. Mereka berpendapat bahwa nas-nas baik Al-Qur'an maupun hadis yang berisi ancaman sanksi bagi pelaku dosa besar biarkan kita pahami sebagaimana adanya wala yata'arradu limaknaha jangan dipertentangkan artinya li'annahu ablagu fi zajr karena memang ini sebagai peringatan yang keras, ancaman yang keras bagi setiap orang agar dia tidak melakukan perbuatan maksiat dosa besar itu. Biarkan saja begitu. La yadkhulul jannah qatat. Apa? Agar dia tidak melakukan adu domba. Dikasih ancaman keras seperti itu. Meskipun nanti penjelasannya ada. Wad-dinu la yu'khadhu min dalilin wahid. Ini juga Ya, tadi dalilnya tadi ya beberapa hadis dan satu ayat. Dalil lainnya bahwa ajaran agama Islam ini ya tidak dipahami hanya dengan satu dalil. Kalau kita hanya menyatakan la yadkhulul jannata qatatun aw namamun, tidak masuk surga pelaku adu domba, provokator. Kalau sekedar itu lalu kita tidak mau melihat dalil yang lain, ya nanti bisa banyak yang repot kita, banyak pertentangan. Tetapi wa inna ma yu'khadhu min jami'i jawanibi. Tetapi kita memahami ajaran Islam ini dari berbagai dalil yang ada. Setelah itu ya, dipahami, oh ternyata begini. Penafian ini maksudnya demikian atau larangan ini maksudnya demikian. Atau kebolehan ini maksudnya demikian. Sehingga tidak ya nanti berbenturan dengan dalil-dalil yang kadang-kadang sepertinya ya, atau seakan itu ada kontradiksi padahal tidak perlu didudukkan karena yang bicara itu kalau itu Al-Quran itu Allah tidak mungkin ada perselisihan yang berbicara juga Nabi Muhammad SAW tidak mungkin ada pertentangan karena semuanya benar dan kebenaran ya tidak mungkin ada kontradiksi hanya kita perlu memahami ya dengan cara yang benar sampai jam berapa mas sampai di sini aja ya karena saya ada acara di ICBM ini ini informasi lalu lintas macet <laughs> bukan padat merayap lancar merayap tetapi padat ya, agak berhenti lama mungkin ya, konon katanya tadi demikian ya siang apalagi sore ya, maka apalagi sudah ada ini tanda kalau sudah ada kejatuhan dari atas ini sudah tanda ya maka kita cukupkan sampai di sini. Dicatat Mas halaman 40 paragraf pertama ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebelum diakhiri ini ada kiriman taliasih. Aduh, masya Allah, ya, sudah warna merah panjang lagi. Ya, kita ambil yang pendek-pendek dahulu ya. Uh, ini panjang-panjang, masya Allah. Waktunya nggak cukup nanti. biasakan hidup hemat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, ya Saya seorang pendiam, bagus Dan sulit berinteraksi dengan teman Maupun masyarakat Bahkan saya tidak berani menasihati teman jika melakukan kesalahan Apa yang harus saya lakukan? Ya, lah kalau Anda nggak bisa berinteraksi, nggak bisa nggak berani ya diam saja. Ya, lanjutkan diam Anda. Ya. Jadi kalau memang sudah ada yang menyampaikan nasihat, sudah ada yang memberikan bimbingan dan cukup, maka tidak mengapa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau memang tidak ada yang lain dan Anda mampu, Anda bisa. Tapi kalau tidak, lisan. Kalau tidak ya wabiqalbi. Kalau memang Anda tidak mampu, Bagaimana Anda akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau bicara aja nggak bisa? Misalnya nggak punya kemampuan, tapi upayakan, belajarlah, belajar menyampaikan tentu dengan cara hikmah dan lihat kondisi. Kalau Anda tidak bisa, minta tolong teman orang lain yang kira-kira mampu dan bisa. Anda tahu kemaksiatan, saudara Anda, teman Anda melakukan ini dan itu, Anda tidak mampu, maka minta saudara Anda atau orang lain yang memang punya ilmu dan punya kemampuan untuk ya, menasehati dan ini boleh. Berarti kan Anda menyebutkan kejelekan orang lain nih. Tapi boleh dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka memberi nasihat. Ini tidak mengandai demikian. Anda cari orang yang kira-kira mampu dan e, punya kualifikasi untuk menyampaikan nasihat dan kemungkinan besar diterima. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kalau di sebuah organisasi membicarakan tentang kinerja seseorang yang kurang bagus atau buruk? Ya, evaluasi kerja. Bagaimana hukumnya? Kalau kita evalu evaluasi kerja beda, evaluasi dan itu sebenarnya untuk nasihat Evaluasi mungkin disebutkan secara umum, misalnya divisi A, oh karena itu sudah kesepakatan bersama, oh divisi A tugasnya begini, harusnya begini. Evaluasi di akhir pelaksanaan, oh divisi A kurang begini, kurang begitu. Disampaikan secara umum saja. Ya, baru nanti barangkali secara pribadi ya, secara pribadi dinasehati kalau memang perlu. Kalau tidak secara umum saja dan insya Allah tidak mengapa dan itu di forum forum khusus yang memang anggota itu jangan di forum disebar-sebarkan di di luar organisasi yang tahu ya hanya pelakunya itu dan barangkali atasannya atau siapa yang memang di divisi itu. Jangan kemudian organisasi, kelompok atau institusi ini diketahui banyak ramai padahal tidak ada ya, kebutuhannya. Jangan. Jadi khusus intern kan begitu. Insya Allah tidak mengapa demi kebaikan dia. Apakah termasuk adu domba? Ya tergantung. Kalau di situ saling menjelekkan, ya, niatnya menjelekkan si A divisi lain, ya ini jangan, tidak boleh. Menasehati niatnya Anda untuk menjelekkan atau memberi masukan atau memberi nasihat. Kalau niatnya untuk mengadu domba ya jelas itu adu domba. Tapi kalau itu forum intern khusus dan itu betul-betul saling menasihati ya dengan etika adab-adab memberi nasihat. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika seseorang tidak bermaksud atau tidak menyadari jika ia telah melakukan adu domba, istighfar kepada Allah lalu hendaknya dia um, me menghentikannya. Makanya tadi hendaknya kita berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kadang-kadang memang demikian. Seringkali kita tidak sadar, terjebak ya di dalam arus yang seperti itu. Istighfar lalu ya, menghentikannya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana tentang satu amalan yang tidak ada tuntunannya dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat lalu saya kasih nasihat melalui media sosial di grup misalnya lalu terjadilah perdebatan nah lihat-lihat dahulu kalau mungkin Anda jangan lewat ucapan Anda tapi nukil ya ucapan ulama atau nukil Al-Quran, nukil hadis secara umum saja, sampaikan baik-baik. Jangan menghujat, jangan menyalahkan, jangan menjelekkan, tapi sampaikan nasihat dengan kata yang santun, dengan niat ikhlas karena Allah, dengan niat untuk memperbaiki, itu nasihat namanya. Boleh. Ya, kita melihat di grup kita mungkin banyak macam-macam, ada yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, anda harus betul-betul menyampaikan dengan niat ikhlas untuk menasihati. Yang kedua dalam mereka memperbaiki. Tentu dengan dalil, dengan ucapan ulama atau dengan ucapan kira-kira orang yang bisa. Jangan bahasa kita yang santun, yang merendah, menyampaikan sebuah informasi. Jangan menyalahkan. Oh itu begini, ini begini. Jangan begitu. Kadang-kadang mereka mengamalkan itu karena ketidaktahuannya. Niatnya baik tapi tidak tahu kalau itu keliru. Ya sakit hatilah wajar kalau dia disalah-salahin. Maka jangan dengan kalimat menyalahkan tapi kalimatnya setahu saya Rasulullah begini misalnya setahu saya para ulama tidak pernah melakukan mengapa kita tidak meniru mereka angkalah lebih banyak kalau kita meniru mereka dan hindari perdebatan biar mereka berpikir biar mereka mencerna sendiri nanti biar dia membantah biarkan saja nanti dia lama-lama akan sadar loh yang dibantahkan Allah dan Rasulnya kalau kita sampaikan ayat kita sampaikan hadis kita sampaikan ucapan para ulama mereka tidak sadar membantah Allah, membantah Rasul, membantah para ulama. Pelan-pelan saja, dan jangan dibantah habis, jangan disalahkan juga, biarkan saja. Sampaikan maaf, saudara-saudariku, saya hanya menyampaikan. Kalau anda berbeda pendapat, tolong dong saya santun. Ya, kita sama-sama mari diskusi dengan baik, mungkin begitu. Sampaikan. Ya, dan jangan selalu ditanggapi setiap komentar ya ini penting oh mereka komentarnya tanpa ilmu kok ditanggapi ya nggak perlu biarin saja buang ke tempat sampah <laughs> bahasa kita begitu kita harus sabar begitu nanti kalau semua ditanggapi hancur malahan kita kalah bersilat lidah malah jadi kalah nanti kebenaran itu kalah gara-gara apa kita kalah dalam berdebat oh kebenaran tuh nggak usah diperdebatkan ya sampaikan ayat sampaikan hadis sampaikan ucapan para ulama Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, silahkan. Bolehkah guru menerima hadiah dari murid ketika dia masih mengajar namun terkait penilaian dan seterusnya bukan guru tersebut yang menilai. Ada lembaga yang menaunginya yang mengurus terkait evaluasi ujian sehingga insya Allah tidak ada. Meskipun urusan nilai tidak mempengaruhi eh, maaf kalimat saya salah meskipun urunan, urusan nilai tidak terpengaruh oleh adanya hadiah tapi bisa jadi anda akan terpengaruh dalam menyikapi anak yang memberi hadiah kepada anda kalau yang lain ramai sedikit bentak habis kalau dia nah nggak boleh ramai ya karena tadi kasih hadiah <laughs> kan Anda sudah tidak adil ya. Jadi lebih baik ya tidak diterima ya. Kecuali kalau itu nanti diterima diserahkan ke lembaga itu bukan diterima Anda. Kalau mau kasih hadiah kasih ke lembaga saja. Ya, nanti untuk kepentingan lembaga. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk pribadi jangan. Apakah air di bak mandi yang sering tercelup tangan tidak boleh untuk wudhu? Jazakallah khairan, jazakallahu khairan. Tangan siapa dulu mas? Eh maaf mbak. Ya. Lah kalau tangannya najis, airnya cuma sedikit berubah <laughs> salah satu sifatnya ya najis. Kadang-kadang anak kecil mungkin dia najis, maaf ada kotoran atau ada air eh, kencingnya. Tapi kalau hanya tercelup tangan kita, selama ya tercelup terkena benda yang suci ya maka dia tetap suci dan menyucikan insyaallah taala tidak mengapa Ustaz ya usaha suami saat ini sedang sepi maksudnya apa ini usaha kok sepi Hah? kalau usaha sepi itu maksudnya gimana Padahal kami sudah berusaha dan selalu berdoa, puasa, sodakoh, pokoknya melakukan amal kebaikan. Mohon nasihat dari Ustaz. Ya, sudah bagus, Anda sudah berusaha, sudah berdoa, berpuasa, sodakoh, melakukan amal kebaikan. Teruskan. Persoalan sepi atau rame itu kan urusan lain. Ya, itulah ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Tapi barangkali ya ditambahkan yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul, niatkan untuk Allah, ikhlas karena Allah. Hanya belum saja saat ini, sabar. Innaman nasru ma'as sabri. Perhatikan kalimat dalam hadis, pertolongan itu hanya akan diberikan oleh Allah bila kita menjalani kesabaran. Ingat, kesabaran penting, apalagi dalam segala hal suami istri yang belum dikaruniai putra kadang-kadang sudah berusaha sudah berbuat baik ya sudah amal ini amal itu tapi kok ya rezeki masih seret loh kita punya ajaran takdir rukun iman itu takdir dan di antara takdir itu Allah sudah tentukan rezekinya sabar anda pernah nggak dua bulan tidak masak nasi saya tanya sama yang bertanya ini jawab sendiri di atas enggak oh, saya dengar dulu ya kan Yakin Anda tetap makan kan? Nabi, manusia paling hebat, manusia paling ahli ibadah, paling sempurna, paling bertakwa, paling tinggi derajat, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah kalau Anda kan cuman suaminya satu, istrinya suami, istri suami Anda cuma satu, nggak tahu anak berapa. Ya, nggak ada sepuluh paling. Dugaan saya belum ada sepuluh. Nabi itu istrinya banyak. Tanggungannya berat. Pernah dua bulan berturut-turut tidak ada eh, apa namanya bahan makanan untuk dimasak di rumahnya dua bulan beliau hanya makan kurma dan air putih ya anda pernah nggak cuman makan maaf eh, apa itu ketela sama air putih ketela digodok air putih toktil saya yakin bersyukurlah kepada Allah belum saatnya belum saatnya Bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Sabar. Insya Allah yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yang kedua, perbanyaklah istighfar. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 13, fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Istighfarlah kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Ya. Lalu yursilis sama alaikum midron. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat, yang membawa keberkahan, membawa kesuburan, membawa kebaikan. Wayumdidukum bi amwalin dan memperbanyak harta kalian, wabanina dan anak-anak kalian. Wayaj'alakum jannatin membuat uh, tumbuh-tumbuhan, taman-taman yang hijau royo-royo subur makmur wa yaj'al lakum anhara menjadikan apa sungai-sungai kalian yang mengalir sejuk jernih airnya Masya Allah memberi manfaat bukan banjir tapi memberi manfaat Masya Allah dan diantaranya adalah yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar ya, rahimahallahu taala dalam Fathul Bari ya, sarah Sahih Bukhari beliau menukilkan riwayat Al Hasan Al Basri rahimahallahu taala ketika ada orang yang mengadukan tentang apa tentang oh, apa Eh, apa namanya krisis paceklik kering kerontang gimana nih ya Syekh kok daerah kami ini kering dan seterusnya nggak ada ini nggak ada itu maka beliau menyatakan istagfirullah mohonlah ampun kepada Allah yang lain datang bagaimana kami ini ya eh, tanaman-tanaman yang nggak beres dan seterusnya nggak panen istagfirullah mohonlah ampun kepada Allah yang lain datang ya Syekh saya sudah menikah berlang tahun-tahun tapi nggak punya anak istagfirullah Jadi makanya untuk mencari rezeki perbanyaklah istighfar lebih-lebih pada sepertiga malam terakhir pada waktu sahur yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kull lailatin hina yabqa thuluthul lailul akhir setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dan dunia wa yaqul dan berfirman man yastaghfiruni fa'aghfiralah Siapa yang mau mohon ampun kepadaku lalu aku ampuni? Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang mau minta kepadaku lalu aku beri? Wa man yas wa man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku lalu aku beri? Kabulkan doanya. Maka saudariku yang saya muliakan, bersabarlah. Yakin masih banyak yang lebih berat daripada anti. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Masih banyak yang lebih rendah daripada kita. Saya pernah merasakan hal-hal seperti itu. Ya, dan saya juga kadang melihat sebagian saudara kita lebih miskin daripada kita. Bersyukurlah kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Ihris ala ma yanfauka. Ya, wasta'in billah wala ta'jaz. Ingat, wa in asabaka ya syai'un fala taqul ya law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ingat, sungguh-sungguh dalam berusaha, banyak doa dan jangan ngelokro apa jangan uh, lemah dan ketika Allah belum kasih Allah masih menguji anda ya jangan kemudian mengatakan aduh kok begini begitu tidak tapi Fakul qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua ini takdir dari Allah. Di balik itu pasti ada kemudahan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi anti dan suami serta istiqomah di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ini waktu kita sudah hmm, hampir maghrib macam mana ini eh, oh, tinggal dua tapi ini satu panjang banget sebenarnya adik saya seorang wanita dia selalu menunda-nunda sholat tapi dia sekarang akan menikah dan mendapat suami kaya raya sedangkan kakak saya sangat rajin sholat puasa ngaji tapi rezekinya <laughs> biasa saja Ih, urusan rezeki tidak ada sangkut pautnya dengan sholat itu sekarang orang terkaya di dunia siapa? Kafir atau muslim? Kafir. Korun itu kafir apa muslim? Kafir. Ya. Fir'aun kafir apa muslim? Kafir. Ya, enggak masalah. Rezeki tidak harus banyak, yang penting berkah. Itu jadi maaf, sholat kita bukan cari duit. Tapi sholat kita mencari keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ingat ya ukhti, sabar, sabar Betul memang saya bisa memahami ujian di dunia kita saat ini Do it. Dan itu sudah disampaikan Rasul Muhammad SAW di antara ujian. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, uh, "Inna likulli ummatin fitnatan." Setiap umat itu ada ujian khusus. Wa fitnatu ummati al-mal dan fitnah umatku umat Islam ini adalah harta dan kita lihat betul saat ini dengan mata kepala kita dengan berita di mana-mana ya Allah ya Rabbi kalau udah urusan duit kadang-kadang kita sudah apa namanya apa nggak bisa lupa diri lupa ilmu lupa ini naudzubillah min dalik mohon senantiasa taufik hidayah petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ukhti yang saya muliakan sabar sabar ya sabar betul ini ujian kita ujian kita. Bersabarlah sampai Allah nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ya aman, tentram dan damai. Ingat ya, kita nggak harus menjadi orang terkaya, tapi yang penting kita cukup. Bahkan Rasulullah bersabda berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rezeki untuk keluarga Muhammad itu secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya, tapi kalau kita memang se seadanya bersyukurlah kepada Allah. Hidup bukan mencari harta, tapi mencari keselamatan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekarang akhwat yang lebih meluangkan waktunya di medsos Dan lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslimah Apa yang harus dilakukan oleh para akhwat Jika fitnah dunia sudah masuk ke dalam hatinya Keluarkan fitnah itu dari hati Kalau sudah terlanjur masuk Usir jauh-jauh kalau sudah terlanjur masuk, usir jauh-jauh itu fitnah dunia. Ya, lalu buka pintu, silahkan ikhwan yang soleh masuk ke relung hati Anda agar bisa membimbing diri Anda. Ganti dengan seorang laki-laki yang soleh. Ganti itu fitnah dunia. Ganti dengan seorang laki-laki yang soleh. Segera, segera, ya sebelum ya, ini akhir tahun, tahun masa ini nggak ada hubungannya dengan kita masih di awal-awal tahun hijriah. Bagaimana caranya menguatkan atau menambah tekad yang lemah dalam beribadah? Ya tadi, ihris ada mayan fauka hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ihris ala mayan fauka. Sungguh-sungguhlah, rakuslah dalam mencari kemanfaatan. Ya, dan kemanfaatan yang paling utama adalah kemanfaatan akhirat surga Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, banyak doa, banyak ibadah, istighfar, zikir kepada Allah wala ta'jas, jangan lemah, jangan loyo, jangan lesu, jangan mundur, maju terus. Memang godaan, rintangan, gangguan, Masya Allah beratnya luar biasa, apalagi kalau sudah urusan fitnah dunia. Ya, satunya miskin tapi saleh, ya nggak punya apa-apa, satunya kaya tapi nggak beres tadi.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 Eh, semoga sangat bermanfaat bagi kita semua dan diinformasikan insya Allah untuk pekan ketiga besok uh, Karumah uh, memasuki materi baru dan juga pengisi baru insya Allah nanti yang mengisi beliau Al Ustadz Romlan dengan tema fikih wanita dengan rujukan kitab Tanbihat ala Ahkami dengan kitab rujukan Tanbihat ala Ahkami Tahassu bil Mukminati. Insya Allah akan dimulai pekan depan. Demikian serangkaian acara pada kajian rutin muslimah pada sore hari ini. Wassalamu'alaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Subhanakallahumma bihamdika ilaha wa atubu